ya. duduk di sini dan terharu banget sebenarnya. Nah, dua kali sebenarnya, tapi ini pertama kali album sendiri, iya, Pak. Kemarin bareng terakhir gitu. Jadi 80s, 2000 awalan vibe ke beberapa lagunya. Dan kalau ditanya genre pastinya di sini ada berbagai macam sih Eh, ada yang R&B, ada yang pop R&B, there's a lot. Aku ada nge di sini juga. Banyak kejutan dalam album ini. Kenapa namanya Merion? Waktu itu aku tadi tanyain karena aku bilang ini album pertama yang berisikan lagu-lagu yang cocok sama Merian. Maksudnya Merian capability-nya seluas ini. You can see it from this album. Jadi kalau ditanya genre-nya apa, genre-nya Merian <laughs> gitu. <laughs> With a lot of genre sebenarnya. Jangan lupa subscribe ya.